Ilan, badalail umma alhamdulillah ancar nang bini nah laki kada bisa maja dalail mun aku mencari ada nusia sadunia anda <laughs> jadi diusul nang itu nah apalagi diberikan bayangan lalakian umma masih benernya apabila pian mau empat urunan badalail iya, membaca saban hari badalail iya. ulun enak bila guring ulun ada baca wae lagi ya <laughs> karena baca wae ya Allah <laughs> jadi bisa-bisa pian alahan pada ulun membacakan pian tapi melihat situasi melihat situasi nah situasinya mengizinkan. Kalau situasinya panas jangan pulun ni abahnya aja pandir kasar pulang. Saurang kasih tu kamari badadaya. Laki gak ada telah tahu mana ho. Mun anak badaya kan aku nu kanakan. Perang awa kan kan. Dina tu karakan nak ada aku jajaknya. Bisa kayak itu tuh. Nah, pasti akan lagi bersuara seorang kaya nah, anu? no, seorang dilihat masjid situasi sikonnya dilihat penasihat tuh kan sesuai jualan lawan keadaan situasinya berteknis kayak apa anak kayak itu juga bersusuruh kayak itu juga lawan anak jangan sambarang suruh katulahan ini mau nggak ada mau Apabila kita salah kira disuruh padanya inya kadang mau sudah siap meng, mama api itu sudah siap. Kuma api ya Allah anakku kuma api ya Allah anakku. <laughs> kada kaya bahari lagi paninian mama mayon lawan cucu. Ini nuntut seban minggu napa bagi seban minggu tulak. Hmm. Ma jurang penini paninian baubah banar wayah ini. Bahari Sinan Bandahanu Basarodong Danu Kada Wah ini Bapak Col semisal kali <laughs> Itu babangat narnya <laughs> Ayo baca pulang anak kacamata Jadi asar itu waktu Nabi Adam Yaitu waktu Nabi asar itu Waktu Nabi Adam memakan buah khol di. Jadi bilanya kita waktu itu sembahyang asar, diampuni Allah dosa. Nah, kayak Nabi Adam tuh diampuni Allah memakan buah khuldi. Dimaafi aja. Kenapa? Karena Nabi Adam to tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. 40 tahun biar Ulun baca dalam riwayat Nabi Adam tuh 40 tahun sekali memakan buah khuldi dilempar ke dunia kada kawa kada purun manengok ke atas langit 40 tahun hayaan minallah karena malu lawan Tuhan nang ujar Tuhan jangan tuh dira digawe 40 tahun nah, kayak apa kita yuk maksiat lawan Allah kada tahu lawan Tuhan Asar sudah maghrib pula. Dan pada waktu maghrib tobat Allah atas Adam maka artinya Allah menerima tobat Nabi Adam. Ujar Nabi Adam umat Muhammad betul-betul bakaramat. rahmat Aku tobat di mana aja kada diterima Allah. Jakanya kada tobat aku dihiga baitullah hanya diterima. Tobat Nabi Adam memakan buah khuld itu kada diterima tobatnya terkecuali Nabi Adam berada di Mekah maka mengelir air mata Nabi Adam manangis Adam tuh banyu mata tuh landas daripada bangetnya nyagana aja mah orangnya 60 hasta pendirian Nabi Adam tuh 60 hasta hastanya pulang hasta Adam kadinya hasta kita bang 60 hasta Adam, Adam. Maka Nabi Adam menangis di Higa Baitullah sampai banyu mata tuh mengalir di Higa Baitullah. Maka itulah di dalam Baitullah tuh ada namanya pancuran umat Nabi Muhammad di mana aja inya diterima Allah aku kada diterima tobatku amun kada dihiga baitullah cakak kita inilah ada kesalahan kada diterima tuh buat muka ada kamakah bang alih benar kalau orang sugih narai kawa nang susah kada kawa mana mana dosa diampuni mana susah orangnya mana sugih mana sana makanya ujar ulun Allah Ta'ala tidak bertempat itu syukur cakanya Allah Ta'ala di Makkah aja ngalih benar kita kada mau temuan Allah Ta'ala Jadi bilanya yang maghrib diterima tobat. Kelebihan yang maghrib, keutamaan yang maghrib. Karena maghrib, waktu maghrib itu Adam tobatnya diterima. Bila kita yang waktu asar, waktu maghrib itu diterima ke, diterima dosa dan kesalahan. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi bagi orang nang bujur yangnya. dan pada waktu isya kenapa maka diwajibkan waktunya waktu isya itu nah menyerupai ya akan kamu kubur dan kalam hari kiamat barang siapa sembahyang isya pada waktunya atau berjalan kepadanya diberi Allah akan dia nur di dalam kuburnya dan pada hari kiamat Eh, sembahyang ita, sembahyang isya tuh mulai sudah kadep. Mun maghrib masih masih setarawan, tatarawan nari. Amun isya waktu kadep benar. Nah, apabila kita sembahyang isya, maka ujar ulama kita kaina tarang, tarang kubur, tarang di hari kiamat, tar di padang masyarakat asal sembahyang i itu kelebihan dan waktunya hikmah diandak waktu Isa sembahyang karena waktu itu kadap supaya jangan kekadapan di pada dalam kubur sembahyanglah Isa andak waktu sembahyang Isa dah dan barang siapa sembahyang subuh pada waktunya diberi Allah dua kelepasan karena sembahyang Isa tuh percampuran waktu. Eh, Para habis sudah siang malam dan sebentar lagi akan datang siang. Ya kalau pergantian waktila fil laili antara pertemuan siang dan ma namanya ajar sadiq padar kadib belum lagi lalu ini pergantian pergantian antara malam dengan siang Nah, yang kita pas waktunya nih dok maka Allah Ta'ala nang memberikan dua kelepasan yaitu apa dua kelepasan dua kelepasan daripada neraka dan daripada nifak munafik dari dua kelepasan lepas kelepasan yang pertama adalah neraka jahanam dua adalah sifat-sifat munafik bagus benar kita ini bagus Hantahok kita dapat pengalaman kita asa mantap sembahyang maghrib waktu apa sembahyang isya apa sembahyang johor apa sembahyang napa asar apa ilmu pengetahuan dapat artinya lebih mantap kita mengerjakan sembahyang mhm. dan jirannya mal'un. Nah, ada nah, takabuh Daripada ini Pak. Dan telah menurun dan telah menurun Allah Ta'ala pada setengah kitabnya menurunkan Allah itu bacanya menurunkan menurun menurunkan dan telah menurunkan Allah Ta'ala setengah daripada kitabnya di antaranya Taurat, Injil, Zabur ada di dalam situ bahwasanya orang yang meninggalkan sembahyang itu melaun dilaknat Allah dan jirannya melaun dan jiran itu dilaknat orangnya nang situ dilaknat Allah dan sekampungan nang di kampung nang itu termasuk laknat Allah apabila di kampung itu ada dan kada sembahyang hei kita sudah tapi jiran pulang. Jadi sedapat mungkin jiran itu supaya sambahyangan. Sama-sama sambahyangan. Eh, sudah, sudah kita kisahkan nang kisah nang apa semalam nang kisah unta nang nang bukah banainya ya kala karena kenyak ada sambah sambayang. kita ulangi dan telah menurunkan Allah taala pada setengah kitabnya di mana ada tulisannya kitab Taurat Injil Zabur orang meninggalkan sembahyang itu mal'un dilaknat dan jirannya mal'un jika rito dengan dia muntah jiran tu ada orang kada sambahyang kada ada managur kada ada kada ada anu kan kada ada kada ada informasi kan bahwa seorang dapat laknat Allah taala nang itu amun seorang sudah memadahkan ini ini ini ini apalagi bacaan sudah ini kada salah lagi makanya ujar ulun dengan dibukanya majelis hari Kamis ini banyak kegunaannya diantaranya kada salah ulun lagi dibuka sudah rumah selebar-lebarnya pagar dibuka rumah dibuka ayo masukkan nang di tanah-tanah nang panas tuh masukkan ke atas enggak ada muat di bawah nih ayo karena kita orang nang membacakan seperti mana pelayan bagi orang nang pedagang nang nang si pembeli jadi kita buahnya eh melayani orang nang datangan tuh kayak mudik kita dagang Milo ko kayak apa caranya supaya si pembeli itu puas baik pelayanannya supaya menjadi murah mari kadang alena masukan diatur nang nang diatur tuh mah asi-asi bilinya sudah hibakna itu nak atasan kadang-kadang alih kada berjalan itu tentang tak ano anom itu kadang alih ada Bajalan tangganya kadang alih kan. Bepingkutan aja, ada tak gugur ya. Selama kau bepingkut kan gugur. Kada aja buliknya lambat. <laughs> Nah, anak songsong buliknya bulik pada hulu biar. Kan jadi jadi asa bepala baulah rumah ya Allah. Asa anak asar jago amun anu karena subuh dibuka pulang siapa hendak pada lail kadek tertinggal dalailnya tertinggal dalailnya tuh dalailnya baandakan di situ nah di mana mana pada lail eh, ditukarakan pulang Be itu bawa sin bulik <laughs> Allah itu maleng namanya mun bapanda aku mintanya guru duit ada menukar tapi hendak beramal dalail ya berpikir dulu oh, bariakan enggak kalau bang bariakan langsung ada aku pikirkan dulu mujur ada kak dilihat emas emas 100 garam di tangan Wuh, itu dustainya nih hmm. tuh. subuh rame pian padahal ya Aina ulun nu berpikir anak menambah amalan pada itu juga ada lagi tuh ada kawa lagi waktunya tuh nih. itu kan bilang menurut sanayan akhir amun ah, sanayan awal lawan sanayan akhir setengah tujuh kan, setengah tujuh ya ulun tuh berniat mudahan panjang umur murah rezeki bilanya berniat malam Jumat tuh kainana di seluruh guru-guru pondok tuh dikumpulkan mulut subuh Jumat tuh hmm. Gih, kena dipadahkan nenek masalah kalian nang ada sampai lagi kan dah lupa orang menyung curang ini kan dah kena dipadahkan nah jadi munnya kumpulan tuh badal irami ya kalau siapa tahu karena guru-gurunya dibawai juga osis kakanakan kali sekali seminggu diambili motornya anak berjamahan di daratnya sudah di darat itu di darat saya dapat rahmat Allah di di, di, di, di lingkungan kita kadang-kadang pulang sini pulang siapa tahu pulang pun rezeki ada dia niat saya komparnya lima puluh ribu asal mau empat aja pada lahir itu nah nang nang nang guru gurunya masa orang ada guru tuh kan nyapang kayak itu tuh pihon guru sakombol tuh sin babacaan tuh guru-guru darussalam tuh asal hadir aja dapat duit Allah dapat dia bakar orang nih gawi benar, gawi benar duitnya keluar benar. namun <laughs> kita <laughs> mau coba kita nih mana <laughs> itu nang anak sugih tuh nah jadi bila guru guru bantu sugih jangan diri ngut unggut Urun hiri maan bapale mengatakan guru namun sini nang babari duit tuh guru membari ya murid duit Allah. Padahal orangnya kan tadi haliat begawi. Kawa artinya nang gunakanlah akal tuh nang senang begawi bakokot bakikih itu kenapa Maka kadang keluar orang nak ada singgawian aja bak awal mah orang duit. Duit amun dilanjakan dimakan jadi tahi amun disadarakan jadi tahu eh sudah <laughs> tahu eh cuma nang maamalakannya tuh nah tapi pulang jangan keluar tarus umpama masukan ngededa gana pasak pada ti gana pasak berarti yang kan harus dipasakkan. artinya sesuai makanya orang minta murah rezeki nyaman Mbak Udu <laughs> eh nyaman Mbak Udu jen. <laughs> nah maka itulah jako kita itu nah ilmu maulah rumah tuh ilmu. jadi pahiraan itu di kandang sedikit itu nah tanda jangan bebas sabarlah pamandian di situ karena baudo amun inya kadada pahalan itu situ isi situ baudo makroh jadi saumuran baudo makroh terus kan itu naranya sugi baulah rumah kada ba ilmu batakon kada jadi wisi itu antara wisi dengan kamar mandi ayo aja seorang tapi dihalat dihalat sedikit tanda situasi itu kamar mandi kalau inya besatu kada ada bahalat alatan maka itu makro salah udunya sahaja makro berarti dus itu taruh saumuran makroh aja dihalat sedikit nukar bata soson itu nah naik akan dihalat kada ditutup, ditutup kada bahalat sedikit sampai sampai ke atas nah kada usah asal ada halatnya aja Yeay, asal ada halatnya aja <laughs> Sudahkah? Ayah, ah, sudah kok. Sudah terjawab loh kok. Ya, sudah tuh ya. Habis tugas aku. jadi dihalat sedikit bagi orang nang baudo nang di dalam kamar mandi sekaligus ada wisi di situ nah dihalat maka itu kita nang ngapa-ngapan nang digawi itu pengalaman dulu nah jangan kayak model napa jangan kayak model jangan kayak model napa kayak model napa ujar orang itu hotel hotel hotel itu kan ada pengalaman asal anu aja asal bagus saja ya udah. ini kita seumuran jadi Ada hikmahnya Tuhan menyuruh yang waktu-waktunya telah. Waktunya Tuhan menyuruh yang lawan kita nih. Lawan Tuhan sayang benar lawan kita nih. Nah. Lawan umat Nabi Muhammad nih kali limanya yang Amun umat Nabi Adam subuh aja. Nabi Zakaria asar aja. Han ada kita lima limanya berarti Tuhan sayang benar lawan kita nih. Ada ada sawat sawat emang pinalingah benar yang karena pinalingah bana sambayang kembali kepada Allah Ta'ala jadi Allah Ta'ala menurunkan kitab orang-orang dahulu Taurat Injil Zabur waktunya diberi Allah dua kelepasan sama Pak Mandi diturunkan Allah Ta'ala setengah kitabnya bahwasanya orang yang meninggalkan sembahyang itu malon dan jirannya pun malon jika ridha dengan dia dan kalau tiada bahwasanya aku hakim yang adil niscaya aku ka niscaya aku kata tiap-tiap yang keluar daripada belakangnya malon hingga hari kiamat nah itu tasarah Allah Ta'ala aja amun inya sudah memadahkan bahwa kada sembah yang lawan jiran yang macam-macam babacaan kada salah lagi ini, ini orang nang rito bergaul nang kada sembahyang han nah, jadi mun sayang lawan kawan itu bawainya sembahyang ada jadinya aku talakong ada ada mukana ada itu aku dua besi jadi di rumah tuh jangan sabuting aja besi talakong mukana mun ada orang bilang kalau perlu lima persiapan ya Allah takana datang keluarga berlima bibinian nah dinto kada salam bagi diri lagi berjemaahan nu karena anu tuh bang kawah baju tuh dua lemari kawah kenapa talakom mukana nang murah berapa talakom harganya talakom mukana tuh berapa harganya paling-paling saku sa ratus ribu lah seratus ribu kah larangan amun baju larang bana muntan talakum tahimananan pelulun pulang itu na beulai itu na mbah mandi subuh juhur maurak itu na wahin berdua kawan nah, jadi disiapakan itu pacang niat pacang tamu pacang ada orang datang talakomu karena nyaman kita menyuruh nang bagus mana bahadiah tuh nah ikam nak ada kabeh talak mau aku di sini ada kau ini naran mahur baras wah ini larang baras kada ta, talak kungkuni mukana nak ada kau jin aku nuka pianah anak lak pian yang lah aku ya ulun nukarakan itu keluarga di pandiri nang itu nya ada juga kali tapi tapi pikir menukar takum karena itu nah, sudah baju pikir akan benar bungol kapintar kah ada ngerang itu bungol kapintar kah ay bungol ka pintar ka aku minta minta pendapat nah, baju kau aja memikirkan nukar talakomu karena kada kau nukar bungol ka pintar kah kadinya bungol lagi bang bungol bungol jadi kita jadi sebenarnya ada alasan lagi tuh nah macam-macam bervariasi lah harganya telah komukana tuh variasi ada nang prasut ya Allah prasut larang sedikit prasut tahu jangan nanti hari prasut <laughs> harinya nang prasut nang pesawat nang non itu lain jadi mun sudah nang itu nah ada manukarakan diirit pulang kaya ingatan nang orang nang orang apa tuh orang apa narinya nang nang hanya Islam tuh narinya mualaf tuh na. ada jaka nang memikirkan talakom mukanya orang susah masuk ini ada petunjuk Allah Taala sudah umat Islam mah karubutan nang itu nah. Han, jadi kita nih dasar parubanar lawan duit tuh lah parubanar asal berilmu lalu terarah menggunakan duit tuh nah nun kada berilmu tangan dua juta nukar baju talakong napa ada singgantian lima tahun ada bergantian betapa sekada ah, bebaya pas di sungai oma bangai saluang <laughs> menakut mencari adat sadunian itu nah dan tersebut pada hari dan tersebut pada hawil qulubit tahirah tunaran kitab ujubaya hawil qulubiz zahirah Tohir Naran kitab kitabnya naran kitab Hawi. Menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan sembahyang satu hari maka sabdanya barang siapa memeliharakan atas sembahyangnya adalah baginya nur dan burhan dalil dan kelepasan pada hari kiamat dan barang siapa tiada memelihara atasnya tiada baginya nur dan tiada kelepasan dan adalah pada hari kiamat serta Fir'aun orang nak ada penyembah yang dihalau kena lawan Fir'aun kawan tega kah melihat bini kaina di hari kiamat dikawanakan lawan Fir'aun tega kah melihat laki dikawanakan lawan Fir'aun berusahalah sedapat mungkin kayak apa bini supaya sembahyang kayak apa laki supaya sembahyang oke okay? ngintu nang dipikirakan nah orang nang kada sambahyang karena dihalau di hari kiamat lawan Fir'aun kekawanannya siapa lagi dan Karun dan Ubay bin Halaf tu Ubay jangan Abi bacanya. Ubay Ubay bin Halaf tu orang munafik munafik tuh muha dua lah di sini lain, di sana lain, menyesuaikan. Bujubai, muha dua. Han. Muha dua, itu munafik. Kan banyak berisi muha dua baca kang. Jenang itu, ini pandirnya itu, ini pulang. Nah ianya OOD. Nah itu banyak loh Itu nang kapalanya di zaman Nabi Ubay bin Khalaf makanya nang ngalih dihadapi Nabi munafik orang kafir dihadapi Nabi nyaman karena ini nyata menyembah berhala orang beriman nyaman juga tapi nang paling berat dihadapi Nabi adalah orang munafik Nah, Pak Ujar Quran menisakan ومن أهل المدينة مردوا على nifaq di sekitar kota Madinah pada zaman hidup Rasulullah kentayangan munafik inggih Muhammad inggih inggih guru ai eh, inggih inggih tapi berbelakangan lain bicara itu itu nang berat dihadapi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin ya يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ya Allah munafik berapa orang munafik di zaman Nabi di sekitar Nabi nah, yaitu 360 orang munafik nang dihiga Nabi bila Nabi ino inggi inggi inggi inggi, lucut kesian Nabi menghadapi orang itu nah cakap ibarat hartanya habis hartanya mau ngusir buan munafik nih. nabi ini munafik, takkan laki munafik Allah. Di hadapan seorang yang diunggul samuneng di belakang lain nyana duitnya aja laki nentak karena munafik tuh tak seorang laki mati warisan banyak mancap ibu bara tapi kain itu nah di mana kesalahannya seorang tuh dapatnya bilanya dapatnya duitnya tuh nah nang itu munafik nang itu bab ba, ba, hingga lawan kita lucu tuh. Ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadhiba wa wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sian Nabi ujar arwah juga arwah guru saman. Ikam nangai manwi guru sakumpul. Nang di sekitar ikam tuna. Nabi sudah menyuruhkan Nabi itu sudah terjadi di zaman Nabi nang di sekitar Nabi banyak munafik artinya setiap orang tuan guru itu di sekitar itu ah, banyak munafik ingatlah anak dibunuh buahnya ulpian menangis, menangar kisah guru nang asad badakannya selamat sidin nang di sekitar itu ada lingkaran dipikirakannya tuh bahkan dibunuhnya tuh? sudah kita kada usah mengisah-kisah kanang sadih dulu lah munafik Allahu Akbar Umar mah Sina Umar mati terbunuh ditikam oleh Abu Lu'lu pembantu pembantu Sayyidina Umar orang yang berpura-pura Islam padahal munafik Nah mengawaninya nah, hilanginya dilanginya jadi pembantu sekalinya Umar waktu subuh menjelang subuh tadarus Al-Quran di dalam kamar baca Quran dimasukinya tikamnya mati Sayyidina Umar jagoan jagau mati terbunuh oleh seorang munafik Abu Lu'lu ya neng waspadalah waspadalah Nang patuh-patuh nih itu membawakan. Nang patuh membawakan. Nang memasuki. Amun sudah pemerintah, pejabat tinggi, umat, polisi. Menjaga lo lah. Menjaga. Lo kok ada orang mana? Tapi ketuan guru nang buju-buju tuan gua kenapa? ada ada pengawal. Jadi wah ini jelas sudah tak balik-balik pada sudah. Orang lebih menghormati artis ketimbang tuan guru. Sudah, sudah masanya, sudah masanya. Mun orang kadang kadang tujuh tuh bau badan aja ke rumah sakit. Oh ini ngalih-ngalih Berpikir kita mun bau obat tuh nang ampunnya orang kafir berpikir. Kalau disuntiknya nang ba nang batimpunin tuh Nah, jadi ya jangan jangan berpikir tuh nah, orang Islam ini harus ada berisi rumah sakit. Rumah sakit sah orang. Klinik kah. Makanya jago anak-anak kan ada saya minatnya anak kedokteran bujue. ya. Bukan masuk, masukan masukan kedokteran masuk. Kurang biayanya Bapak dah lo nak aku membantu akan. Ini sakit pang cuma cerdas. Cerdas oh, cerdas Karena cara saya cerdas kita biar aja karena anak jadi guru tapi nah jalur akan ya nya pintar keagamaannya sudah jadi harus ada orang Islam nih nang jadi dokter nang jadi dokter tuh ada jadi nyaman orang Islam ya nah, bubuan kita nih parinya ada dokter nyaman bau bauban yang lah bayar bayari juga kan anak parai banyak cuma nyaman saja pengawasannya itu nah kalau disuntik kurang nambah timpo jadi ujar arwah guru sakumpel nah bakri Umar mati dibunuh Utsman mati dibunuh Ali mati dibunuh jadi kita tuan guru nih besar siap siap ya sini ada mempunyai senjata iya nang padahal sini ikam bakri wani pada aku Napa jak wani? Ulung kada wani. Ikam tu wani jadi ikam kada senjata? Aku kan mana aku bawa senjata nih anak guring anak diga. Lokonya ada di mana datak. Sini lucu je pada tu bujur bisa bujur. Sejarah tuh sudah mencatat kayak itu kejadian. Artinya nang kejadian nang akan datang harus was. Inna fi qasasihim ibratul liulil absar. Tu Qur'annya Inna fi qasasihim ibratul li ulil absar. Guru Bakri itu jangan ada itu hijam loh kok. He? <laughs> Aku kolir nunjuk orangnya kolir, kolir nunjuk orangnya anak boleh kolir. <laughs> Melihat ya aku jam melihat teh. Masih aja kita setengah harianan sudah loh. Ah. Masih aja setengah harianan sudah kena obat gawe nafsu bilang anak bulik anak bulik anak bulik kurang mah bacaan seorang anak bulik anak bulik anak bulik Iya ingin situ barang dulu juga oh suka oh ya ulun minta halal minta maaf minta rida ulun banyak salah lawan bian tapi ulun minta ampun mudah-mudahan kita berkat bakumpul bakar rubutan nangga ini nah dosa kita dosa mama abah kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga kegiatan kita seperti ini diterima Allah ta'ala dijadikan sebagai simpanan perbandaran amal pahala di negeri akhir Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, murah rejeki, dikabulkan segala hajat dan permintaan kita kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ala tilkan niyam. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب wa al الضالين Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma jma' jam'ana jam'an mawfura wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa dhamban mawfura وعيبا مستورا ودينا خيما ونية صالحة واعتقادا صحيحا ولسانا فصيحا وعمرا طويلا ورزقا واسعا جديدا حلالا طيبا يا ارحم الناعمين اللهم أحينا سالمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا وذريتنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع النبيين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم